Merupakan nikmat Allah Ta'ala yang besar Dia subhanahu wa ta'ala menggulirkan dalam waktu-waktu hidup kita Waktu-waktu yang berfaedah Dia membentangkan di hadapan kita di dalam umur kita Waktu-waktu yang berfadilah mengandung keutamaannya Sedikit amal soleh yang seseorang lakukan di situ bahkan bisa mengalahkan banyaknya di tempat-tempat lainnya yang lainnya. Allah Tabaraka wa Taala di dalam hari kita membentangkan beberapa waktu-waktu yang memiliki keutamaan untuk kita bermunajat, mendekatkan diri takarub kepadanya. Di dalam pekan Allah Subhanahu wa taala pula mengadakan hari-hari yang lebih utama daripada selainnya. Demikian pula di dalam bulan, demikian pula di dalam tahun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jumat 10 Agustus 2018. Dia bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1439 Hijriah. Itu berarti jemaah yang dirahmati Allah kita telah mendekati salah satu waktu yang memiliki keutamaannya bahkan di dalam tahun. Bahkan dalam semua waktu. Kita wala dia adalah waktu-waktu hari-hari yang terbatas di dalam bulan Zulhijjah yang kita masuki besok harinya atau lusanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah Fal muwaffaqun liman wuffiqa fi jam'i fadli zaman wal makan wal a'mal. Sebagaimana bahasa Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mereka-mereka yang diberikan taufik hanyalah mereka yang mampu mengumpulkan antara keutamaan berbuat beramal, keutamaan waktu ditambah keutamaan tempat-tempat. Karena kalau tidak demikian jemaah dirahmati Allah, apalah artinya di hadapan kita lewat baik biasa-biasa saja begitu saja hari-hari Zulqa'dah, hari-hari Zulhijjah atau di depan kita lewat biasa saja malam-malam 10 terakhir Ramadan. Apalah artinya ketika kita hanya menunggu, memantau, melihatnya sambil duduk-duduk saja tanpa berbuat. Karenanya benar Ibnu Qayyim mengatakan mereka yang diberi taufik mereka yang dapat mengumpulkan antara keutamaan masa dan keutamaan amal. Maka apakah gerangan yang seseorang muslim hamba Allah yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala lakukan isi makmurkan hari-hari Zulhijjahnya? Pada kesempatan yang singkat ini kita sama memetik faedah ringan singkat tentang apa saja yang bagus untuk seseorang makmurkan bulan Zulhijjahnya, terutama 10 awal daripada Zulhijjahnya. Yang pertama sekali jamaah yang dirahmati Allah, tentunya ia adalah bertaubat. Taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, aib, dosa-dosa yang kita lakukan Begitu amalan yang terbaik untuk kita menyambut datangnya waktu-waktu yang memiliki keutamaan termasuk 10 awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya Wahai orang-orang berislam, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah. Dengan itu kalian akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, rahmat. Maka dengan taubatun nasuha, seseorang yang memasuki waktu-waktu yang berfadilah, waktu-waktu yang memiliki keutamaannya akan diberkahi akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ia menggondol berbagai macam fadilah keutamaan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Perkara yang kedua. Sesuatu yang bagus seseorang untuk makmurkan hari-hari Zulhijjahnya al-azmul jadd ala ihtinami hadhihi al-ayyam seorang memiliki kesungguhan, keseriusan, azam yang kuat untuk dia menyambut dan memakmurkan hari-hari Zulhijjahnya dengan segala macam kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan. Salihul aqwal wa salihul a'mal. Kesolehan ucapan tutur kata, kesolehan amal-amal perbuatan. Karena dengan kesungguh-sungguhan, seriusnya niatan, keinginan yang kuat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji untuk membentangkan kita jalan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memudahkan kita sebab-sebab untuknya. Ketika kita memiliki kekuatan ingin azam yang besar untuk memakmurkan dan mengisi hari-hari yang berfadilah ini dengan kesolehan. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhirnya, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع la sesungguhnya mereka-mereka yang menempuh jalan jahadu fina bergigih dia berjuang dia bersungguh-sungguh dia meniti jalan kami maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan hidayah kami dan benar-benar kami bersama mereka-mereka yang berbuat baik yang lebih di dalam takaran amalan-amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Sebagaimana perkara sebaliknya yang kemudian seseorang bagus memakmurkan hari-hari Zulhijjahnya. Sebaliknya, yaitu meninggalkan perkara-perkara maksiat. Terjatuhnya orang-orang di dalam kemurkaan Allah, di dalam dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dinding-dinding penghalang seseorang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi pembahasan keutamaan Zulhijjah, keutamaan bulan puasa, keutamaan 10 akhir, 10 awal. Ketika seorang hamba justru mendekatkan diri kepada jalan-jalan maksiat. Maka sebagaimana jalan-jalan ketaatan mendekatkan seseorang kepada Allah, memasukkan seseorang kepada rahmat Allah, Demikian pula sebaliknya. Mendekati jalan-jalan maksiat, membelakangi ya Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang akan menjauhkan seseorang hamba dari Allah, mengeluarkan bahkan melemparkan dia at min rahmatillah azza wa jalla. Sehingga menjauhi kemaksiatan adalah harga mati untuk seseorang memakmurkan hari-hari yang diberikan keutamaan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Adapun keutamaan 10 Abu awal atau secara umum bulan Zulhijjah ini yang esok harinya kita akan jelang bersama insyaallah taala maka sangatlah banyak. Salah satu darinya bahwa Allah Al-Azim Al-Aliyul Kabir Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha sempurna bersumpah dengannya. Dan itu cukup sebagai sebuah kemuliaan. Karena sebagai kaidah dalam kaidah dikatakan idzil azim la yaqsimu illa bil Sesuatu zat yang maha besar tentunya tak akan sembarangan bersumpah dengan sesuatu yang tidak besar. Ketika Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali, Al-Ghafur, Sang Zat yang Maha Tinggi, yang Maha Dikjaya, bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka itu pasti menunjukkan ketinggian kemuliaan daripada makhluk yang digunakan bersumpah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dalam sebagian ayatnya, wal fajr walayalin asyuk wasyaf'i wal watar. Allah Ta'ala menyatakan dan demi waktu subuh. Demi sepuluh malam. Demi bilangan-bilangan yang ganjil. Sepuluh malam dikatakan oleh ahli tafsir. Sebagian besar mereka mengatakan yang dimaksudkan adalah sepuluh awal daripada bulan Dhul Hijjah. Besok sampai sepuluh hari berikutnya. Sampai ke lebaran Idul Adha, Idul Kurban. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya wahwal asah. Itulah pendapat yang terbaik yang terdekat kepada kebenaran dari tafsir-tafsir yang ada. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan mempersaksikan hari-hari sepuluh ini adalah hari-hari yang terbaik di muka bumi. Hari-hari yang terbaik di muka bumi. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamil ashr," yakni Dzulhijjah. Hijjah قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل غفر وجهه بالتراب إلا رجل عفر وجهه بالتراب Rasulullah SAW menyatakan keutamaan 10 hari ini, yakni 10 Zulhijjah ini, dia adalah hari terbaik di muka bumi. Para sahabat bertanya, adakah yang semisalnya? Apakah sama dia ya Rasulullah dengan hari-hari ketika kita berperang, berjihad, fisabilillah? Kala Rasulullah tidak sama. Bala pun tak sama dengan. Kecuali seseorang Afara wajahahu biturab yang menceburkan wajahnya dengan debu-debu dalam peperangan. Itu tentunya dimaksudkan bukan sekedar bukan sekedar bertayamum atau kotor wajahnya badannya dengan debu-debu perang bisa dililah. Namun sebagaimana ditafsirkan di tempat lain yaitu orang-orang yang mendapatkan mati syahid di hari yang sama. Sudah hari-hari yang mulia, dia pula meninggal di dalam peperangan yang syar'i. maka tentunya mereka orang-orang itu tak bisa dikejar oleh selain mereka dari amalan-amalan yang lainnya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Aqulu ma sami'tum wa ufawwidu amri ila Allah. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Sepuluh awal daripada Dhul Hijjah demikian memang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan cukup bagi kita bahwa di situ ada bulan haji. Di situ ada ibadah-ibadah besar yang terkumpul padanya ada berkurban, ada berhaji, ada yang lainnya. Satu hadis yang menutup khutbah kita semoga Allah tabaraka wa taala berikan kita keberkahan Zulhijjah. Berikan kita taufiknya, memudahkan kita langkah kita, perbuatan kita, tangan-tangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أي ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال لا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari sepuluh ini. yakni sepuluh awal daripada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah juga berjihad fisabilillah lebih afdal, lebih utama darinya? Rasul menjawab tidak, Kecuali seseorang yang keluar berperang di hari-hari seperti ini, dia keluar membawa hartanya bahkan membawa jiwanya dan dia tidak pulang membawa itu semua dalam artian meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar dengan teks yang berbeda. Rasulullah SAW menyatakan, "Fa'aktiru fihinna min at-tahmid wa tahlil wa takbir wa dzikrillah 'azza wa jalla." Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memakmurkannya dengan berzikir. Rasul katakan setelah menyebutkan keutamaannya, maka kalian perbanyaklah di situ tahmid, alhamdulillah. Takbir bertakbir, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah perbanyak padanya di hari-hari awal tersebut. Dan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul jamaah rahimakumullah. Itulah 10 hari awal daripada Dzulhijjah yang esok hari kita akan jelang bersama insyaallah taala. فنسأل الله أن يمن لنا التوفيق والسداد في القول والعمل كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزينا عن جميع أعمالنا وأن يتقبل منا جميع قرباتنا sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, membantu kita, memudahkan kita jalan-jalan kepada keridhaan dan cintanya Azza wa Jalla. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا تقبل منا جميع عباداتنا تقبل منا جميع عباداتنا اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة